قتل مما كانوا Allah kami منهم baik ini orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok maka tidaklah bukanlah termasuk bagian dari mereka sedikit pun maka ketika wasaf ikhtilafan nasara biqaulih demikian pula Allah mensifati perselisihan orang-orang Nasrani dengan firman-Nya Apabila bainahum al-adawa wal baghdha maka kami kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian yang milik yang asal dari kiamat. Wasawfa nabi bima bimakan isnaun dan Allah akan memberitahukan pada mereka apa yang mereka lakukan. Bahwa sofa ikhtilaf al-Yahud dan Allah mensifati perselisihan orang-orang yang itu dengan Allah katakan walqaina bainahumul wa al baghdha ila yaumil qiyamah dan kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat maka ada pihak-pihak yang bermusuhan di antara orang-orang Yahudi dan semuanya Allah cela kulama awqatu naral haqqi atfa'aha Allah setiap kali mereka menyalakan api peperangan Allah padamkan Fataqatta'u amrahum bainahum subura Maka mereka eh, Memecah belah perkara mereka Zubura menjadi beberapa kelompok Kuluhisin bimaladehim perihun Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya Dengan apa yang dimiliki oleh kelompoknya masing-masing riwayatin wa, wa fi riwayatin al eh, ukhra man kana ala man kana ala misli ma ana misli ma ana alaihi yaumi wa yauma yauma wa ashabi <clears throat> fabayana anna anna ammatal mustalifin anna ammatal mustalifina halikuna minal minal jan minal jannah minal janibaini minal janibaini ila firqatun wahidah ila firqatan ila firqatun eh, firqatan wahidah wahum ahlu sunnati wal jamaati ya. wa hadza ikhtilafu mazmumun minator faini yakunu sabab yakunu sababu yakunu sababuhu tarotan fasadan fasadan niyati lima fi nufusi minal minal bagi minal bagi wal hasadi wa iradati ulumu fi ar wa nahu zalika fayajibu lizalika lizalika fayuhibbu lizalika fayuhibbu lizalika zammun qawlu zamma qawli ghairiha lizalika zamma qawli ghairiha au fi'li fi'liha au fi'lihi aw aw ghalabatihi liyatamayyazu liyatamayyaza liyatamayyaza alaihi aw yuhibbu qawlu min yuwaffiqa fi nasbi aw malinasabin fi nasabin fi nasabin aw mazhabin aw biladi aw sadaqatin aw baladin aw sadaqatin aw nahu zalik lima fi kiam kaulu kaulihi kaulihi min husuli syar husuli syarafi husuli syarafi lahu waraisa asat wari asati wa ma aksaro hadza min bani adam wa hadza zalimun wa hadza zulmun ah, wa hadza zulmun ya. oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama ketika wasofa mensifati selesainya umat ini bu akan berpecah belah menjadi 73 kelompok kalau Nabi mengatakan Puluh hafinar illa wahidatan <clears throat> Semuanya di neraka Maka ini tercela dua dua sisi yang dua kelompok yang berselisih itu dijelaskan terdapat perselisihan antara Jabariyah dengan kodariyah Jabariyah disalahkan kodariyah tidak disalahkan Luhah benar Murji'ah dengan Khawarij dua kelompok yang berselisih Murji'ah salah Khawarij Mu'tazilah salah nah, ini perselisihan yang ditelah dua sisinya <clears throat> yaitu al, kecuali satu yaitu al jamaah dalam red yang lain yaitu orang yang meniti jalan yang aku tempuh pada saat ini wa ashabi dan ditempuh oleh para sahabatku untuk riwayat yang lain riwayat yang kedua itu footnote <coughs> dikatakan bahwa riwayat ukhra dan riwayat lain yang diisyaratkan oleh mu'alif itu kama akad dan hakim dia kelima hakim dalam mustadrak menurut dari banyak sanat yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain Dan al yang mengatakan hadil asanid sanad ini bisa dijadikan hujah untuk pasti hadis untuk menilai hadis yang hadis yang sahih. Kemudian maka Nabi jelaskan bahasanya umumnya perselisihan umumnya orang-orang yang berselisih itu halikun kalau orang-orang yang binasa dengan jadi dari dua sisi. kecuali firqah yang satu adalah al-sunnah wal jamaah. Apa sebab perselisihan ini? Wahadal ikhtilaf al-mazmum dan perselisihan yang tercela ini mintoktain dari dua sisi semuanya tercela yakunu sababu sebab musababnya adalah disebutkan ada dua faktor tarapan terkadang karena niat yang buruk lima finufus karena dalam hati sudah terdapat dari wal hasa dengki dan dengki dan menginginkan unggul daripada yang lain di muka bumi dan semacam itu karena ada hasad ada keinginan untuk unggul sifat lebih daripada yang lain Kalau fayihibu maka Lidalika karena itu lalu dia menyukai dan makau lighairiha menyukai celaan terhadap perkataan orang lain atau perbuatan orang lain atau menginginkan mulabatahu yaitu menang unggul daripada yang lain ya sama yang seaneh sehingga nampak beda dengan orang lain atau dia pun hanya menyukai perkataan orang yang mencocokinya memiliki kesamaan dengannya yang nasab dalam masalah nasab, mazhab, negara ataupun persahabatan. Dan semacam itu lima fi qiyami karena tegaknya perkataan orang lain yang satu nasab itu menghusuli syarab akan menimbulkan kemuliaan asah dan kepemimpinan bagi dia maaf salah dan mintani adam dan betapa banyaknya hal ini mintani adam dilakukan oleh manusia nah fakta-fakta ini bisa disingkat dengan umum perselisihan terjadi karena sebab kedoliman. Kenapa orang berselisih boleh jadi karena faktor kedoliman. Lihatnya rusak, lihatnya rusak. Kenapa? Karena ada ada terus ada orang ingin sombong, ingin lebih hebat daripada yang lain. Ada hasad. Akhirnya hobi sekali mencela perkataan orang lain perbuatan orang lain pendapat orang lain juga pendapat orang lain itu sudah habis rasanya gembira pendapat orang lain itu nampak salah itu rasanya bahagia kemudian kok ternyata ada yang mencocoki pendapatnya dan orang tersebut satu daerah satu masak maka bahagia dan bila-bila akan diunggul-unggulkan karena perkataan orang lain tersebut pada akhirnya adalah mendukung posisi dia ini kata eh, Syekhul Islam bahada wa maaf para min bani Adam dan seringnya hal ini terjadi ikhtilaf gara-gara masalah semacam ini. Walaupun buku tarakan jahlul jah, jahlul mukhtalifin jahlul mukhtalifin fatil amril yata yatana zaani fihi awil jahlal awil jahla bidalil alladhi yarshudu yurshidu bihi yurshidu bihi <clears throat> ahaduhuma akhara aw aw jahla ahadihima bima mahal akhara al akhari min al haqqi fil hukmi wa in kana aliman bima ma'a nafsihi min al haqqi hukman wa wal jah jahlu wa wa zulmu huma huma huma asola aslusun huma aslub huma aslub kulli syarin kama qala subhanahu wa hamal wa insanu innahu ka, kana zaluman jahula nah. Wakunus sebab utarakan kemudian sebab yang kedua kenapa terjadi perselisihan dan sebab perselisihan tarotan terkadang adalah karena faktor jahalan muktalifi kebodohan orang yang berselisih <clears throat> dihakikatkan amri dengan keadaan sebenarnya yang mereka perselisihkan Allah dia kanan sa'ani fihi fakta kedua orang itu berselisih karena karena bodoh karena tidak tahu boleh jadi karena tidak tahu hakikat sebenarnya yang diperselisihkan seandainya tahu hakikat sebenarnya akan damai di بدليل atau ketidaktahuan tentang dalil Yurshidu yursyidu alladzi yursyidu fi ahaduhuma yang salah satu dari dua kelompok yang berselisih itu mendapatkan pengetahuan mengetahui al-akhir yang lain. al jala ahdima atau ketidaktahuan salah satu dari dua kelompok yang berselisih bima ma'al akhir minal hak kebenaran yang ada pada pihak lain. Baik bil hukmi dalam hukum ataupun dalam dalil. Bahkan aliman bima ma'ana nafsihi meskipun dia tahu ma'ama bima ma'ana nafsihi minal hak kebenaran yang ada pada dirinya dari sisi hukum ataupun dalil. Ada orang itu saja karena tidak paham bagaimana kedudukan sebenarnya dari masalah ini. Saya yakini ini adalah perkara yang sangat-sangat muka Maksudnya adalah perkara yang dikhususkan oleh para ulama. Ini dikhususkan oleh para ulama. Ada seorang yang misalnya, mungkin misalnya contoh sederhananya mengingkari orang yang khutbah pakai tongkat kira itu pun pokoknya dianggap bid'ah sebab sebab tidak demikian bahkan yang memakai itu malah ma'ahu dalil yang berdalil kuat itu malah yang masak Kadang-kadang tanya dengan oh, oh, oh, orang memusuhi memusuhi orang yang semacam itu kenapa? karena jahil dengan hakikat ini masalahnya tidak bukan tidak paham atau tidak tahu dalil yang dimiliki oleh pihak lain. atau yang pertama tidak tahu dengan dalil yang dipakai oleh pihak lain. yur yursidu ahadumal akhar. Ya, doa orang berselisih kemudian <coughs> salah satu pihak mem, me, menyampaikan dalil membantah pendapat yang lain dengan menyampaikan dalil gini gini gini gini, ini nggak tahu dalilnya ini maka terjadi perselisihan atau karena tidak salah satu pihak tidak mengetahui kebenaran yang ada pada pihak lain ternyata dia punya dalil yang sahih yang jelas tidak tahu jelas ya, karena apa? Karena sebagaimana perkataan Khidir pada, pada Musa Kaifa tasbiru malam tuhid bihi kubra Gimana engkau bisa bersabar menghadapi sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya Orang itu akan sukanya memusuhi Kalau orang itu jahil Kalau orang itu nggak tahu ilmunya Itu biasanya memusuhi nggak mungkin tidak sabar nggak bukan itu sabar kamu malah memusuhi ternyata sebab musuh adalah tidak tahu dalil yang dimiliki oleh orang lain ternyata sebabnya adalah karena tidak tahu benarnya hukum bisanya ya, hukum yang ada pada pihak yang itu mungkin saja benar ternyata rasanya kuat meskipun mengetahui bima ma'anaf sih menang hakik meskipun yakin betul tahu betul bahasanya dia merasa eh, apa yang ada pendapatnya adalah satu hal yang benar dengan sebab perselisihan boleh jadi karena kezaliman boleh jadi karena kesalahan kesimpulannya Syamsul mengatakan dengan perkataan yang sangat sangat bagus sekali dan meningkat Ajah luhu wa zulmu huma asli syahid kebodohan dan kegeliman itulah sumber segala kejelekan di dunia ini sumber segala kejelekan di dunia ini itu sumbernya cuma al-jahlu Wadhumu huma aslu kulli ada kejelekan di dunia ini maka kalau diteliti itu kalau tidak karena faktor keberiman karena faktor kebodohan apa saja maka wajah wadzulmu huma asli kulisa pasti sebagaimana Allah firmankan di ayat surat al-ahzab Wahamalah insan dan amalah itu diterima oleh manusia Inna kana zaluman jahula Manusia itu adalah sangat boleh dan sangat bodoh maka eh, eh, mengobati gimana mengobati kejelekan yang ada kadang kebalikannya obat kebutuhan dengan ilmu dan obat kezaliman dengan sabar maka siapa yang memiliki ilmu sehingga punya yakin dan memiliki kesabaran sehingga bisa mengendalikan diri maka dialah imam dalam din Waja'ana minhum minum yahduna Bi amrina lamma masuk baru wakam ke ayatina yukinu Di surat ketiga Lalu katakan Dan kami jadikan di antara mereka yang yahduna fi amrina para imam para imam dalam agama yahduna fi amrina yang bukan petunjuk dengan perintah kami lama sobar kapan mereka Allah angkat jadi iman lama sobar lama bersabar menghadapi godaan maksiat godaan untuk mendalim orang lain godaan untuk mengekspresikan rasa <clears throat> sedih pada orang lain maka lebih ayat yang itu dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami orang itu dapat yakin karena punya ilmu wa amma an wa ubu amma an wa ubu bahwa di asli di asli ismani Ikhtalafu Ikhtilafu tanawu'in Ikhtilafu tanawu'in Wa ikhtilafu Udatin Udatin Wa ikhtilafu tanawu'i ala, waj, ala wujuhi Minhu Ala ma, ma yakunu Kullu wahidin Minal qawli Minal qawlaini Au fi'laini Haqqan masyru'an Kama fil اختلف فيها الصحابة تسمى بعدين كما في القراءة التي اختلفت كما في القراءة التي اختلفت حس في فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف اختلاف رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل كل كلاكما muslimun wa misluhu ikhtilaful anwa'i fi sifatil azani wal wal iqamati wal as wal istihsahi wa tasha hudati wa salatu wa salatil khawfi wa tabiratil aini وتكبيرة إنادة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان قد يقال إن إن بعض أنواعه أفضل ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب ما أوجب ما أوجب اقتتال الطوائف منهم على شق الإقامة الإقامة وإيثارها وإيثارها وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين وهذا عين المحرم محرم نعم إيه. أما أنه ada ما تم اختلاف مكان pada asalnya ada menggunakan istilah tenawo perselisihan variatif waktilah tadad dan perselisihan kontradiktif waktilah tenawo perselisihan variatif soalan wujudin ada beberapa bentuk yang pertama ma yakunu wahid minal kaulain yaitu perselisihan yang wujudnya setiap satu dari dua pendapat atau perbuatan yang ada semuanya benar disyariatkan. Khilaf tamawud yang pertama atau bentuknya adalah masing-masing benar, tidak ada yang salah. Semacam istilah dalam kiroat yang diperselisihkan oleh sahabat yang kemarin hadisnya kita baca sampai-sampai Nabi melarang mereka Rasulullah SAW melarang perselisihan tersebut dan Rasul katakan kuma kamu berdua benar semua kamu benar kamu benar karena memang boleh dibaca seperti itu dan boleh dibaca seperti ini nah semisal dengan ini contoh lainnya adalah ikhtilaful anwa perbedaan macam-macam bacaan isi fadil azan tentang tata cara azan. Apa? Tata cara azan. Ada beberapa variasi azan. Ada empat variasi. Ada empat model. Ada empat model azan. Nah, karena biasanya modelnya cuma yang paling kayak gini, ada orang yang praktek yang lagi mah wah kamu musuh istilah sama bodoh bodoh kalau semuanya dengan benar Wal iqamah demikian juga tentang bacaan iqamah. Ada beberapa bacaan bagaimana kita umum satu rangkai dua dua kalimat Allah Akbar Allah Akbar ada yang Allah Akbar sekali Allah Akbar Asyhadu la ilaha illallah Maka kalau karena orang itu jahil kalau itu adalah benar bagaimana hmm. sahabat yang tidak tahu bahasanya boleh dibaca dengan cara bacaan yang beda taunya ya bacaannya itu seperti ini ya jadi masalah beristighfar ribut antara Allah Mabaid ini sama Allah Maha ini wajah tuh Padahal kita kata semua benar semua. Kenapa diributkan? Itu benar, ini benar, ribut tentang masalah ini nggak benar. Ya tasyahudat, kita bacaan, tasyahud, pada saat tahya Oh, kalau bacanya demikian, maka itu berarti orang demikian. Kalau bacanya demikian, seperti ini, maka orang. Masalah terhaup, apa pada saat peperangan ada beberapa uh, cara yang Nabi ajarkan takbiratul aid bukan takbir pada surat aid ya Allah hanya dua kali sama yang tiga kali ribut tidak pernah itu yang tiga kali kata yang dua kali Allah akbar Allah ini cuma dua kali saja yang tiga kali juga tidak pernah itu yang dua kali ada dua-duanya benar mau dua kali boleh mau tiga kali boleh ada riwayatnya dari sahabat ya dua kali silakan ya tiga kali juga monggo nah, karena tadi apa sebab perselisihan salah satunya adalah al-jahlu nah karena al-jahlu maka yang dua membenci yang tiga yang tiga membenci yang dua sembilan ila ghairi dalik dan lain-lain maka syariat jami'uha yaitu semua amal-amal yang semuanya disyariatkan syariat jami'uha semuanya masyarakat meskipun boleh jadi kita katakan sebagian jenisnya itu lebih ambil daripada yang lain karena maknanya atau karena e, eh, sanatnya itu yang paling kuat tapi tidak perlu dijadikan perselisihan semuanya sahih <coughs> semuanya bisa diamalkan Hah? Dan yang tadi Om si Arab Saya enggak tahu. Itu pun ada Yang teman tadi sebut Ketika dipanyakan Dilarang Hah? Ketika? Dia menanyakan Menanyakan Dipanjangkan memanjakan memanjakan oh, kan ini kan masalah variasi Kemana setiap likasir minal umat tidak minal istilah Kemudian kita dapatkan realitanya kan padahal semua itu boleh Ternyata kita dapatkan likasir minal umat banyak umat Islam Tidak lika gara-gara hal tadi yang di atas tadi menurut ikhtilaf Asal perselisihannya, asal perselisihan tadi itu perselisihan tanawo, variatif, semua boleh. Kok kemudian malah berselisih, ma auja kita la yang menyebabkan yang menimbulkan iktidal. pertengkaran atau perkelahian atau bahkan sampai peperangan bahwa ya beberapa kelompok dari mereka gara-garanya apa? alasan iqamah wa iktariha antara bacaan iqamah itu syafa genap apakah itar apakah ganjil padahal semuanya boleh eh tengah-tengah umat ada peperangan ada uh, adu jotos gara-gara yang satu itu yang satu syafa, Allah Allahu Akbar Syahadu la ilaha illallah Yang satu pita Yang satu Allahu Akbar Syahadu la ilaha illallah Syahadu anna Muhammad Rasulullah Kita Ada tujuh pas gara-gara Kenapa Di di kotomatis salah itu juga ada ada varian. kalau kalau kita ya, kotomatis salah itu kali ya mati salah mati salah itu karena si yang cuma satu kota mati salah sama sebelum semuanya benar eh malah ikhtiar salah. ada contoh satu dengan yang lain gara-gara apa pas ya, ini ikomah ini dibaca genap atau dibaca ganjil wanah misalnya dan masalah-masalah yang lain Wajah ainul haram inilah barang haram yang senyatanya nah kalau tidak sampai derajat Abu Jotos ya tak ada dengki yang sangat besar wa malam ya belum ada lima gelar, Sedangkan orang yang perselisihannya tidak sampai derajat ini yaitu adu Abu dokos, gulat, kata judul kafiran minhu fi qalbi al hawa li ahadi hadil anwa'i wal i'rad anil akhar aw nahi anhu ma takhala fihi fi manakan anhu Nabi sallallahu maka kau dapatkan banyak dari mereka dalam hatinya menal hawa ada sikap berlebihan terhadap salah satu jenis pokoknya harus ini ada sikap boleh berlebihan adalah salah satu jenis variasi ada itu salah satu jenis semuanya boleh namun dia, dia hulu terhadap salah satu jenis wal anil akhar dan berpaling dari jenis yang lain jengkel dengan jenis yang lain <coughs> mantap punya setengah mati dengan ini nah, itu enggak atau bahkan awinah yu'anuk atau bahkan sampai melarang sampai tempatan melarang kalau tapi cuma mantap di hatinya Wah, pokoknya ya begini bacaannya benar nggak sampai melarang orang lain ini sampai orang melarang orang lain kamu seperti itu ini pernah seperti ini Gak boleh ini wajah tu yang benar Allah umat baik-baik ini. Agak dilarang. Padahal benar semua. Sampai tingkatan lah. Mata lebih sehingga terjadilah sehingga masuklah orang itu dengan sebab itu mana anhu dalam hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenis yang pertama, istilah tanau jenis yang pertama, ini apa? Semuanya adalah benar, semuanya mesro, semuanya bisa. Kemudian istilah tanau jenis yang kedua, Teman. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر لا لكن الع- لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثيرا من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير وصيغ الأدلة وصيغ الأدلة وصيغ وصيغ الأدلة في وصيغ الأدلة في وصيغ الأدلة وتعبير وتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمل على إحدى المقالتين إحدى المقالتين وذم الآخرى أخرى وذم الأخرى ومنه ما يكون المعينات معنيان غيرين ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان وهذا قول صحيح وهذا قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا ومنه ما يكون طريق طريقتان مشروعتان ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى wakala wakilahuma hasanul fiddin. Nah. Perselisihan variatif yang kedua, ma yakunu kullu minal qaul ini adalah setiap dari dua pendapat itu adalah bimaknal kaulil akhaf Itu semakna dengan pendapat yang kedua. Ada dua pendapat, kalimatnya berbeda namun intinya sama kalimatnya berbeda intinya sama kalau dilihat dari dari, dari ini kalimatnya beda jadi terdapat ikhtilaf namun ternyata apa maksudnya sama oh ini sama ini ya, pengertiannya demikian oh ini juga pengertian demikian ujungnya sama mak pengertiannya sama Lakinan itu rotani akan tetapi kalimatnya mukhtalifan tidak. Maksudnya sama. Bagaimana ya saleh perselisihan banyak dari banyak ulama fi fadil hudud tentang tentang definisi apa definisi baik ulama ini mengatakan baik titik titik ulama yang ketiga mengatakan baik titik titik tapi maksudnya sama Tapi maksudnya Wasiyahil adillah Dan Bentuk adillah Mungkin maksudnya Ini ini tidak boleh Yang satu Ini tidak boleh karena ini Yang satu Ini tidak boleh karena ini Lu sama-sama apa hasilnya Tidak boleh sama-sama hasilnya tidak boleh namun ini bilang ini tidak boleh karena demikian yang ini ini tidak boleh karena demikian gimana beda Ustaz bilang demikian kan sama-sama tidak boleh wa takbir anil musamia kemudian mengungkapkan suatu hal perbuatan semacam ini apa namanya? Sesuatunya sama, dia mau dikasih nama itu sama. Nah ini bilang mengatakan ini namanya ini, yang ini namanya mengatakan ini namanya. Kewajiban orang awam yang nggak tahu, yang nggak paham agama, kewajiban dia tanya sama orang yang dia yakini berilmu, kemudian setelah itu dia beramal apa namanya ini perbuatan semacam ini jadi memang mengatakan ini namanya taklid mubah taklid jahil taklid yang boleh kalian mengatakan tidak itu namanya istibah namanya istibah namun apa yang dinamai sama yang dinamai itu sama perbuatan semacam ini gimana boleh nggak bagi orang awam ini mengatakan ini boleh ini mengatakan ini boleh Nang ini kata dia namanya taklid jaes Ini nama enggak, enggak mau itu kalau disebut taklid jaes Ini namanya itu pak, bukan taklid. kan? diributkan. Enggak perlu diributkan. Bukan sama. Boleh kan? Boleh. Ini enggak mau saya kalau kemudian itu dinamakan itu pak kata sebagian lama. Wah, itu taklid sama saja. Kata yang lain. Perlu dipertengahkan. Kan? intinya sama kan itu boleh boleh ya, namun ini dinamai ini ini nggak mau ini maunya dinamai nama ini takbir anil misalnya sesuatunya itu sama non nah, masih namanya tidak beda Wataksimul ahkam dan perincian hukum dan semacam Ini semua tidak apa-apa, ini tidak usah diributkan. ini semua tidak usah tidak usah diributkan. Kenapa ke orang ribut masalah seperti ini? itu menjadi oleh ilmu, maka karena faktor kebodohan atau faktor mana yang yang mendorong sebagian orang alhamdi ihsan makulutai untuk memuji salah satu pendapat atau mencela pendapat yang lain. Oh, semuanya sama, oh. intinya sama. Cuma tidak tidak ungkapan. Apa hukum adan? Hukum adan dulu mengatakan ada itu kalau itu saya. Jika tidak dilaksanakan, maka semuanya bersyukur satu kampung apa sih anaknya mengatakan enggak hukumnya enggak ke saya hukumnya sunnah Ini sunnah gimana kalau tidak ditinggalkan wahai anak dia gimana kalau tidak di kalau tidak kalau ditinggalkan tidak ada yang dosa nah apa hukumnya sunnah ternyata gimana kalau tidak dikerjakan dosa Karena mengatakan sunnah, namun tidak tidak tidak dikerjakan dosa. Juru mengatakan wajib, fardu kifayah, tidak tidak dikerjakan dosa. Gimana? ya harus dikerjakan atau tidak? Harus dikerjakan. Ya sudah, kenapa? Tidak usah ribut lah. Mau dibilang sunnah namun ditinggalkan dosa, mau dibilang fardu kifayah, salah. Mau pilih mana ungkapannya? Hah? Mau pilih fardu kifayah jika ditinggalkan dosa, mau dipilih hukumnya sunnah namun jika tidak dikatakan juga dosa ya sudah nggak usah diribut Masa diributkan kan intinya sama harus ya sudah harus ya sudah yang penting harus mau dikasih nama fardu payah mau dikasih nama sunnah mau lah nggak usah diributkan mau di masalah nama yang penting kan harus kan gimana harus oh ya harus ini harus ya harus terus nggak mau kan jamaah sunnah namanya fardu kifayah Oh, saya nggak mau anak foto besar itu memang sunnah. Sunnah tapi wajib kan? Dari harus kan? Yang dinamai sama. Itu harus dikerjakan. Nah, ini bilang namanya ini, ini bilang namanya ini ikhtilaf tanawuh, gak usah ribut, ya. Kan? Gak usah diperpanjang masalahnya. Kemudian jenis yang ketiga, maya kuno maknanya nih, sebagai ini makna yang berbeda dua makna ada dua pendapat ini kalimat yang ber, kalimat yang berbeda dan makna dari kalimat juga berbeda lakin layak tanah saya akan tapi tidak bertentangan Bahasa kalun sahihun maka ini juga benar yang kedua juga benar meskipun makna salah satunya beda dengan makna yang lain Wada kesirun fil munazaat jika Ini banyak dalam perselisihan banyak dan sekali. Contohnya, jadi contoh di 9 Mislu di sahabat semacam perselisihan para sahabat untuk memahami sabda Nabi SAW. Janganlah kali, jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Maka para sahabat memahami dari hadis ini, Labudah harus antakuna sholatul asr sholat asar di kampung Bani Quraidah meskipun nah, ternyata sholatnya setelah keluar waktu asar. Falam misalnya lalu mereka tidaklah melaksanakan sholat asar ila waktu isya kecuali di waktu isya. Kalau akhun dan kelompok yang kedua memahami dari perintah Nabi itu wajibnya tawajuh menuju kampung Bani Quraidah. Lalu mereka sholat di waktunya, waktu asar sebelum sampai di Bani Quraidah karena mereka tidak mampu sampai di Bani, kampung Bani Quraizah sebelum fawatil waktu berakhirnya waktu asar. Apabila mereka ini maka dua kelompok ini dalam istihad e, mereka asal berbenah semua wa amal dan aman. Karena memang perintah Nabi mungkin dipahami itu dan mungkin dipahami itu. Memahami seperti itu, ya mungkin dipahami seperti itu, mungkin tidak perlu ribut bahkan sampai adu jotos dalam masalah semacam ini dipahami semacam itu mungkin dipahami seperti itu juga mungkin maka isi pendapatnya beda lapaknya beda maknanya beda akan tapi dalil memang menunjukkan ya mungkin dipahami seperti itu mungkin dipahami seperti ini usah karena seperti itu nggak usah ribut Kemudian bentuk yang lainnya, bentuk istilah tanau yang lain, mayakunu ini masuk atani. Ada dua amal yang disyariatkan. Warajulun maka ada seseorang atau satu kelompok orang Fasalatu hadir hadir tariqa menempuh jalan ini dan yang lain menempuh jalan itu dan keduanya jelas baik dalam akal maka nggak perlu saling celah nggak perlu saling celah ada orang yang perhatian dengan masalah ada orang yang konsentrasi eh, masalah menanggulangi harokat tansir kristenisasi daerah-daerah saya konsentrasi di sana bagaimana membina nah, umat di sana dan jadi pengaruh pengaruh masanya kemudian orang yang kedua pilih konsentrasi pengajian di kampung dekatnya di kampungnya sendiri semuanya Tarekah yang baik. Ini melindungi umat dari pengarang Nasrani. Iya, benar. Kemudian membina umat, nasir umat, masalah toharah, masalah sholat juga benar. Ada yang ambil jalan sana ya silahkan. Ada yang ambil jalan sini juga silahkan. Gak perlu jangan nyalah-nyalahkan. Hmm. Ya, perlu disalahkan. dua amal semuanya masuk semua ada yang sibuk di TPA ada sibuk di TPA ngurusi pengajian dia ngurusi pengajian anak-anak sebagainya mereka bisa baca Quran ada yang sibuk di ngajari bahasa Arab perlukah saling mencela perlukah saling mencela wah itu kurang bener tuh kalau cuma TPA Wah itu mana masa anak-anak nggak dulu itu bahasa Arab semua. Ini dua amat semuanya benar semua. Nggak usah nggak diributkan. Ya. yang kemudian kok cocok dengan anak-anak terus menekuni anak-anak. Masya Allah amal khair menjadi Insya Allah ini bermanfaat ini berpahala. Ya. ya yang kemudian sama anak-anak kok cuma isinya gegetan jengkel lah nggak kuat kalau ngurusi anak-anak saya tak ingin aja lah tak ngurusi yang lain aja ya sudah ya sudah saling memuji baik ya ada yang ada yang ngajari bahasa Arab ada yang ngajari iko terus saling saling memandang miring semuanya itu adalah untuk umat semua dan amal baik semua Gak usah saling menyalahkan gak usah saling urusan kita gara-gara masalah ini selama itu semuanya adalah benar sama membawa Quran dan Sunnah ajarkan Quran dan Sunnah ya. terus sesuai dengan manhaj manhaj yang benar Gak usah diributkan ada yang konsentrasi ke sini ada konsentrasi ke situ kenapa nggak konsentrasi di anak-anak bukan karena anak kuat sama anak-anak orang itu tak pengen tempelin semua nah, ini, maka yang ini harusnya memuji yang itu masa Allah saya nggak nggak kuat ya, ya nah, orang yang hebat ya bisa sabar sama anak-anak Allah saya nggak bisa seperti itu bukan mungkin Allah akan kebaikan pada orang ya ini pun juga Allah saya ini ya, nggak bisa semacam itu saya belum bisa ngajak ini tidak makan bahasa Arab atau kemudian ngajak bikin macam-macam Sebetulnya bikin dakwakan mencari ikhra Allah dia itu saling memuji saja karena saya urusan jangan oh, kemudian saling merendahkan menganggap itu amal remeh itu amal hina ini salah ini malah salah ini meremehkan meremehkan enggak itu gini ini malah jadi salah ini perikota ini masuk akan semuanya masuk semua ada yang ngambil jalan ke sana ada yang ngambil jalan ke sana bilang maha salun semuanya baik dalam agama ada yang menekuni ngajar nggak bisa nulis nggak sempat nulis ada yang menekuni dakwah lewat tulisan nggak ya, nggak pernah ngajar sibuk di majalah nggak bisa ngajar di pondok ada yang ngajar di pondok kemudian nggak pernah nulis di majalah kita nah, ya semuanya baik semua ya. ditingkatkan ini masing-masing memuji yang lain ثم جعلوا أو الظلم يحمل على دم إحداهما أو bila fatin salihin atau bila ilmin atau bila niatin atau bila ilmi kemudian faktor ke kejahilan kebodohan dan kezalimalah yang mendorong untuk mencela salah satu atau mengunggulkan salah satu bila fatin salih tanpa ada tanpa ada niat yang baik atau tanpa ilmu atau bahkan dua-duanya tanpa niat yang baik juga tanpa ilmu وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب وحيد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبتلا في البعد kama kana al-awwalu mubtilan fil us fil asli kama ra'aitahu likathirin min ahli sunnah fi masailil qadari wasifati wassahabati wa ghairi wa ghairuhum ya. yang kedua perselisihan yang kedua adalah istilah tabat istilah kontradiktif itu adalah ada dua pendapat yang saling menafikan ini mengatakan haram yang ini mengatakan wajib dan ini imam fil usul boleh jadi dalam masalah akidah. Nabi Isra Mi'raj dengan badan enggak, Nabi cuma dengan roh tanpa badan. Wa imam fil buruk boleh juga dalam masalah masalah fikhiyah. Setelah dari rukuk itu sudah enggak, yang satu. Setelah rukuk itu enggak boleh sudah Nah ini berkaitan dengan uh, kebenaran dalam masail istihadiyah itu satu atau tak berbilang. Ini diperselisihkan ulama unsur fikih. Kalau masailnya dalam masalah istihadiyah, maka sebagian ulama usul fikih atau jumhur mengatakan yang benar tetap satu. Meskipun kita tidak tahu secara pasti karena boleh jadi dalilnya masing-masing nampak kuat sekali dan sebagian ulama mengatakan semuanya benar maka disini dijelaskan ini dan jumhur menurut jumhur usul usuliyin yang mengatakan al musib wahid dalam dalam masalah ijtihadiyah maka yang benar itu satu maka ikhtilafnya adalah ikhtilaf tadawat Nah, ini kan masalah uh, itu sedekah apa tidak? Ada yang mengatakan sedekah, ada yang melarang sedekah. Ini masalah istihadiyah. Menurut faedah, eh, menurut pendapat jumhur usuliyin, maka yang benar satu. adalah masalah ini mana yang benar? Yang benar yang jelas satu. Namun Waila pamangkot, ada ulama yang mengatakan setiap mustahid itu benar, bahwa maka Pak Indah maka menurut dia permasalahannya adalah ikhtilaf tanawu juga menurut ulama yang punya kaidah semua musyad itu benar maka yang satu mengatakan sedapat yang satu mengatakan tidak sedapat mana yang benar semuanya benar maka menurut ulama ini maka yang menurut ulama yang punya kaidah dalam masalah istihad semua ulama benar Kan istilah tanawu bukan istilah tabat. Fahadal khatru maka permasalahan ini adalah lebih besar, lebih gawat. Di anal ini karena dua pendapat ini ya tanafiyani saling ya, bertentang. Namun kalau menurut ulama yang punya kaidah sosial semua benar, itu adalah semua benar dalam cara. Dalam cara. Maka ulama yang berijtihad dan mengatakan ini adalah berstatus itu dengan karena tidak ada masalah yang jelas mas jelas dalam hal ini kemudian beristihad maka menghasilkan demikian maka benar dia membeli jalan istihad dengan dengan rambu-rambu istihad hasilnya seperti itu maka benar itu kemudian dengan berjalan istihad kemudian rambu-rambunya dipatuhi ternyata menghasilkan seperti itu maka benar itu karena uh, dari jalan istihad dalam masalah tidak ada maksudnya dengan perhatian rambu-rambu istihad menghasilkan pendapat ini maka benar menghasilkan mendapat itu jadi yang dimaksudkan pada hakikatnya adalah uh, semuanya benar dalam cara sehingga tidak boleh diingkari ini permasalahan kalau Islam itu tabat itu lebih parah karena ini dua pendapat ini saling bertentangan. Akan akan tapi nasib kita dapatkan banyak dari mereka Kot ya, kot ya boleh jadi pendapat yang batil. Ala di ma'a munajihi fihi hakun ma. Bersama orang yang menyelisihinya ada sedikit kebenaran atau bersama orang yang menyelisihinya dalilun tadi hakon ma ada dalil yang menuntut adanya sedikit kebenaran Fayawuddul haqqa fil asli ada kullihi lalu dia tolak kebenaran dalam dalam asal ini semua hatta ya bekas hingga terjadilah hada mubtilan fil ba'di maka orangnya adalah ahli batil dalam sebagian kama anal awal sebagaimana yang pertama adalah mubtilan fil asli adalah ahli adalah batil dalam pokok apa maksudnya lihat penjelasan di nukut juga dan 8 Aifi cukup ketujuh Ayat tiba di akwali wa hujajihi Pada sebagian pendapat dan hujahnya Dan bantahannya Waikan hasil asli Meskipun pada asalnya kebenaran pertamanya, Kakak di ahli sunnah Sebagaimana sebagian ahli sunnah Kemudian yang 8 anal asla kaulihi maksudnya asal muasal perkataannya dalil-dalilnya dan eh, pendapat-pendapatnya adalah qaimatun alal khata berdiri di atas kekeliruan lakin qad yakunu ma'ahu syai'un min haq ini boleh jadi macam bersamanya sedikit kebenaran yang bagi iktilaf lahu yang sepatutnya diakui ma'arad di asli khati dengan tetap membantah akarnya yang keliru ke ahli tidak semacam ahli tidak Jadi boleh jadi eh, perselisihan antara ahli bid'ah dan ahli sunnah. Perselisihan antara ahli bid'ah dan ahli sunnah. Maka hukum asal perkataan ahli bid'ah asalnya adalah kata, Dasarnya adalah kata. Misalnya qadariyah. Misalnya qadariyah yang menolak takdir. Atau misalnya jabariyah yang berlebihan menetapkan takdir. karena menolak usaha manusia menolak iroda dan kudrah manusia keliru akan tapi keterangan dia untuk membantah Qadariyah itu belum jadi benar ya. alasan yang dia pakai untuk membantah Qadariyah boleh jadi karena boleh berlebihan ya? dalam masalah usaha manusia dan pakai ayat demikian demikian yang ayat ini pemahaman terhadap ayat ini dibantah oleh Jabariyah ya, pak bantahan Jabariyah ini benar kita akui ini eh, ini adalah bantahan yang benar meskipun Jabariyah itu ada beda. Nah, ada kemudian ikhtilafnya ahlu sunnah nah, pada asalnya dia benar pada asalnya dia benar namun kemudian secara praktek dia keliru Dan praktek keliru maka kita tetapkan kebenarannya karena kelirunya juga kita uh, katakan keliru sama ra'aita di kasir min ahli sunnah di al qadar bagaimana kau lihat tadi adalah dalam ahli sunnah dalam masalah takdir, sifat Allah, sifat terhadap sahabat dan mungkin kata saya seperti ini masalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.